Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini. 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 7 September 2025 Masehi melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kemudahan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya ketika menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya meninggikan bangunan Ka'bah maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim ya Rabb kami Terimalah amalan kami Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar Lagi maha mengetahui Sekelas Nabi Ibrahim Sekelas Nabi Ismail alaihi wassalam tetap meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang bukan nabi dan bukan rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap pagi beliau selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang engkau terima Nabi saja meminta agar amalnya diterima Apalagi kita Bukan Nabi, bukan Rasul Maka kita selalu meminta kepada Allah Agar seluruh amal-amal kebajikan Amal-amal ketaatan Yang kita lakukan semasa hidup kita kita selalu memohon agar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita sebagaimana biasa kajian kita di Ahad pekan pertama di Masjid Pondok Mutiara Materinya membahas kitab atau buku yang ditulis oleh Ustaduna, Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhahullah Ta'ala Kitab yang berjudul Hadis Arba'in Abu Unaisa Abu Unaisa ini adalah nama kunyah daripada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Isi buku ini adalah 40 hadis pilihan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Juli, Bapak Ibu sekalian. Karena bulan kemarin Agustus saya uzur. Waktu itu dua bulan yang lalu, bulan Juli tepatnya, kita sudah sampai pada hadis nomor tiga. Hadis yang ketiga dan ini belum tuntas materinya. Hadis nomor tiga ini bagi bapak ibu yang punya bukunya itu di halaman tujuh. Diberi judul oleh muallif, oleh penulisnya adalah kebesaran ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mari kita dengarkan ulang bagaimana bunyi hadis ketiga ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Nomor 17613. 17613 saya bacakan saja hadisnya An Abdullah bin Sabit radhiyallahu an qala dari sahabat Abdullah bin Sabit semoga Allah meridhoinya dia berkata Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, ini kita dengarkan isi sabdanya terkait dengan kebesaran itiba kepada terhadap Rasulullah sallallahu Kita lanjutkan. Apa isi sabda Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Saya artikan perlafat demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Baik. Berarti dalam hadis ini Nabi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, berada di tangannya. Memangnya Allah punya tangan, Ustaz? Ya, kita imani apa adanya. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan kita imani apa adanya. Namun tidak boleh ditanyakan, dipertanyakan, tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditasrif atau tasy tasbih, tidak boleh ditanyakan, tidak boleh diinterpretasikan, nggak boleh dilogikakan tangan Allah itu kayak apa dan tidak boleh dimisalkan dengan makhluknya. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un wa samiul basir. Allah tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah azza wa jalla. Jadi kita imani apa adanya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan sahih Kedua tangan Allah itu kanan, kedua tangan Allah itu kanan. Jangan dimisalkan, jangan dibayangkan, jangan ditanyakan, imani saja apa adanya. Jangan kemudian kita seperti orang-orang kafir yang mereka tidak mempercayai termasuk orang-orang Yahudi mereka mengatakan yadullahi maglula di surat Al-Maidah itu ya, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya kata mereka Allah itu kikir, ya. Ini makanya orang-orang Yahudi ini bukan hanya mereka membunuh para nabi karena kelompok yang paling banyak membunuh para nabi adalah al-Yahud dan mereka juga mengolok-olok Allah Azza wa Jal. Baik, semoga Allah melaknat mereka. Kita lanjutkan. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau asbaha fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum. Artinya, kalau sekiranya Musa, maksudnya Musa, Nabi Musa salam, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kalian, Kemudian kalian mengikuti Musa, meninggalkan aku. Mengikuti Musa dan kalian meninggalkan aku. Pastilah kalian akan menjadi tersesat. Andai kata Musa hidup nih di zaman Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zamanku, lalu kalian mengikuti Musa Alaihissalam dan kalian meninggalkan aku, kalian pasti tersesat. Apa kata Nabi berikutnya? Innakum haddi min minal umam. Sesungguhnya kalian itu adalah bagianku dari umat-umat yang hidup sebelum kalian. Wa ana habdukum minan nabiyyin dan aku ini adalah bagian dari kalian dari para nabi-nabi yang hidup sebelumku. Maksudnya apa ini? Maksudnya jika kita sadur, jika kita ringkas, maksudnya adalah kalian ini adalah umatku dan aku ini adalah nabi kalian. Oleh sebab itu kalian tidak memerlukan seorang nabi pun selain diriku. Kalian juga tidak memerlukan kitab lain selain Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada diriku. Serta kalian tidak memerlukan syariat selain dari syariatku yang telah sempurna. Maka dari itu, jika Musa hidup di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti Musa, alaihissalam dan meninggalkan aku maka kalian akan tersesat untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, maka kita wajib itiba kebesaran itiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu itiba? Mengikuti, ya. Mutabaat Rasul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini Riwayat Imam Ahmad ini mengandung empat pelajaran. Kalau tidak salah menurut catatan saya, kita sudah bahas satu pelajaran, tinggal tiga sisanya. Empat pelajaran apa saja itu yang ada dalam hadis ini? Yang pertama keutamaan itiba kepada Rasulullah SAW. Oh. Apa keutamaannya? Dan ini sudah saya sampaikan dua bulan yang lalu di bulan Juli. Saya tidak perlu ulang lagi. Nah baru yang nomor dua sampai nomor empat belum kita sentuh, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor dua adalah tanda-tanda orang itu masuk kategori itiba, tanda-tanda itiba, tanda-tanda mengikuti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Nah itu nanti kita bahas anu, sesaat lagi ya. Yang nomor tiga, nah yang nomor tiga ini rambu. Kaidah-kaidah atau rambu-rambu penting dalam itiba. Kita di jalan saja ada rambu-rambunya. Kalau kita terjang rambu-rambunya, ya tentunya kita melakukan pelanggaran dan tentunya dampaknya buruk untuk kita. Kan begitu ya. Kalau kita terjang tentunya mudorotnya besar untuk kita. Sudah tahu lampu merah diterjang aja, pasti akan memudorotkan kita ya. Termasuk dalam beragama ada rambunya, ada kaidahnya dalam itibak kepada Rasul. Lah nanti itu nomor tiga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang nomor empat adalah ini yang materi terakhir, materi puncak. Dan ini yang penting ini penghalang-penghalang itibak. Kenapa sih orang itu kok tidak mau itibak Rasul? Cinta Rasul ngomong tok, omong om, omon omon. Ya. Yeah Cinta Rasul cuma ngomong doang, tapi aplikasinya nggak ada. Kenapa orang itu kok nggak itiba, nggak sami'na wa atokna gitu loh? Apa yang menjadi penghalang itu apa? Ada lima penghalangnya. Lah itu materi nomor empat itu ya. Kalau waktunya cukup, ya baik. Sekarang kita masuk saja langsung yang materi nomor dua, pelajaran nomor dua. Tanda-tanda itiba apa tandanya? Orang itu mengikuti baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ada delapan. Tandanya ada delapan. Ustadz dikurangi satu, belum itiba. Belum itiba. Yang namanya orang itiba delapan ini harus masuk semuanya. Ya, ini minimal, ya anggap minimal, jangan dikurangi. Makanya jangan dikurangi satu aja, jangan dikurangi. Ya, baik, ini anggap ini minimal. Apa saja itu? Yang pertama, yang pertama, mengagungkan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tanda itiba itu adalah mengagungkan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di mana dalilnya? Baik, sebelum kami sebutkan dalil, uh, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya sebelum kami sebutkan uh, dalilnya, maka perlu kita ketahui bersama yang dimaksud dengan mengagungkan dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi masih hidup, jadi ketika Nabi masih hidup, mengagungkan dan menghormati Nabi itu ada dua yang harus dilakukan. Ketika Nabi telah wafat, tinggal satu saja Tinggal satu saja. Ya. Apa itu? Baik, sekarang saya tunjukkan dalilnya. Dalilnya ini ya, dalilnya dulu. Coba dibuka Quran surat nomor 7 ayat 157. Quran surat 7 ayat 157 Kita dengarkan murotalnya Allah Ta'ala berfirman surat Al-A'raf Ayatnya 157 Tegas sekali dalam ayat ini Bagaimana sikap kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم Rasul. Baik, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Nabi yang umi tidak bisa membaca dan menulis. Lanjut. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Nama Nabi kita tertulis di dalam Taurat dan Injil. Lanjut. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Baik, belum poinnya. Sesaat lagi lanjut dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, sekarang poinnya, silakan. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya. Ciri orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang mengikuti nabi itu kayak apa? Silakan memuliakannya. Duh, memuliakannya terus menolongnya. Menolongnya terus dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Terakhir penutup, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti kalau begitu tanda yang pertama mengikuti Rasul itu adalah mengagungkan dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ada dua. Yang pertama ketika Nabi masih hidup, yang kedua ketika Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih hidup, caranya ada dua. Menghormati dan mengagungkan Nabi dua cara kalau Nabi masih hidup. Apa saja? Yang pertama mengagungkan dan menghormati fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya, fisiknya, tubuhnya. Yang kedua adalah ya, yang kedua menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnahnya itu ketika Nabi masih hidup. Fiksi fisiknya diagungkan, dimuliakan, dihormati. Dan ajarannya, sunnah-sunnahnya ditegakkan. Itu kalau Nabi masih hidup. Ketika Nabi telah wafat, tinggal satu caranya. Sebagaimana sekarang beliau telah wafat, kita hidup setelah Rasulullah SAW wafat, kita hidup jauh dari masa kerosulan, ya maka sikap kita cuma satu apakah dia mengagungkan menegakkan ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adapun fisiknya nggak bisa karena beliau telah wafat mana dalilnya dalil kita akan tunjukkan apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Yang pertama, fisiknya diagungkan. Yang kedua, menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Coba dibuka dalilnya uh, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 2731. Kalau tidak salah itu dari Urwah. 2731. Hadisnya panjang apa pendek? Hadisnya panjang Ustaz. Panjang, iya. Panjang hadisnya ya. Waktu kita habis nanti. Kesimpulannya. Di situ disebutkan bahwasannya apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam meludah Lalu ludah Nabi terkena di tangan para sahabat, maka langsung mereka mengusapkan ke wajahnya. Ludah Nabi Ludahnya Nabi bukan ludahnya Kiai. Ludahnya Nabi bukan ludahnya Abu Aslam. Ya, jadi wis usum terus kemudian air dibacain wis usum. Ya, apa itu bahasa kletek ya kletek aja kletek ya. idumu ah itu ya ludahmu bukan ludah rasul ludah rasul berkah Nabi kalau meludah, maaf ini maaf, bukan ludah itu sebenarnya ya, maaf. Sesuatu yang keluar selain ludah, riak. mohon maaf ini. Itu kalau menimpa di tangan salah seorang sahabat, langsung diusapkan di wajah para sahabat. Sisa air wudhu Nabi dijadikan rebutan. Saya wudhu loh ini, saya wudhu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Muslim. Oh, panjang kalau riwayat Muslim. Coba dibuka Abu Hurairah, Sahih Muslim nomornya 2324. Kita pengen tahu seperti apa para sahabat itu mengagungkan fisik Nabi, memuliakan fisik Nabi. Ini belum ajarannya, masih fisiknya dulu, masih fisiknya. Coba 2324, silakan baca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata lanjut apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan sholat subuh terus maka para pelayan Madinah melayani beliau dengan membawa bencana berisi air baik apabila Nabi selesai sholat subuh para pelayan-pelayan Masjid Nabawi mereka membawakan air di wadah-wadah bejana-bejana lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi beliau mencelupkan jari tangannya ke dalam setiap bencana yang disodorkan kepada beliau. Lanjut teruskan. Terkadang para pelayan tersebut mendatangi beliau di pagi yang amat dingin. Terus. Tetapi beliau tetap sudi mencelupkan tangan beliau ke dalam bencana yang berisi air tersebut. Kenapa? Untuk dijadikan apa? Ngalap berkah dengan celupan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam air itu. Ini bukan ponari, bukan. Ya. Kalau itu nggak berkah itu nggak ada. Ini Rasul celupan tangannya seperti itu ya maka mengagungkan fisik Nabi terus coba dibuka geser geser 2325 Sahih Muslim 2325 tadi kan 2324 lanjut silakan Anas bin Malik radhiyallahu an dari Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata sungguh saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dicukur oleh seorang tukang cukur. Terus lanjut. Dengan dikerumuni oleh para sahabat beliau. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sebenarnya yang mereka inginkan adalah agar setiap helai rambut beliau yang tercukur itu jatuh ke tangan seorang sahabat yang mengerumuninya. Baik, mereka ngalap berkah dengan rambutnya Nabi. Ya. Saya potong rambut itu nggak ada itu yang ngerumuni saya itu. <laughs> ya. Oh, gak berkah ya. Rambut Nabi ini berkah, mereka rebutan. Mereka tidak akan membiarkan satu helai rambut pun rambut Rasulullah SAW jatuh kecuali jatuh di tangan mereka para sahabat. Rebutan, memuliakan, mengagungkan fisiknya dan sama Nabi dibiarkan. Iya. Dan itu memang yang semestinya. Ketika Nabi hidup loh ya, Nabi masih hidup. Ya bukan sekarang rambutnya Nabi kemudian bukan ya, apalagi minum darahnya Nabi katanya ya. Nah, ya ini lewat sudah cara kita beda kalau Nabi masih hidup fisiknya dimuliakan diagungkan tak kasih satu lagi coba Sahih Muslim geser aja geser dua tiga tiga satu 2331 apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha silakan silakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah kami. Terus kemudian beliau tidur sebentar Khairullah di rumah kami hingga berkeringat. Lanjut. Lalu ibu saya mengambil sebuah botol. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu Lalu ibuku mengambil sebuah botol. Lanjut diletakkan di mana botol itu? Dan berupaya memasukkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke dalam botol tersebut. Lanjut. Tiba-tiba Rasulullah terjaga sambil berkata kepada ibu saya. Apa kata Nabi kepada Ummu Sulaim ibunya Anas radhiyallahu an? Wahai Ummu Sulaim, hmm. apa yang kamu lakukan terhadap diriku? Baik, apa jawaban Ummu Sulaim? Ibu saya menjawab, Iya. kami hanya mengambil keringat engkau untuk kami jadikan wewangian kami. Wangi pak, keringatnya Nabi ini, parfum. Keringatnya Abu Aslam, innalillah. Beda ngalah berkah kan sama Nabi dibiarkan. Bayangkan keringat Nabi menetes taruh di botol untuk dijadikan parfumnya. Masya Allah Mengagungkan betul fisik Nabi ini berkah Berkah Diagungkan Dan Nabi memperbolehkan Dan mestinya seperti itu sikapnya Adapun ketika Nabi telah wafat Maka beda Ya Apa yang harus dilakukan? Tinggal satu saja Mengagungkan, menghormati Mengamalkan ajaran Sunnah-sunnah Nabi SAW Jadi kalau para sahabat Menghormati Nabi itu ada dua Ya fisiknya dan ajaran ajaran Nabi. Kalau kita ajaran Nabi saja yang kita agungkan, fisiknya sudah nggak bisa. Wong Nabi telah wafat. Ya, baik. Sekarang mana dalilnya? Kita harus menjaga, mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuka Tirmidzi dibuka nomornya 2678 2678 ayo dibaca Tirmidzi 2678 silakan ya. Baca. Dan Anas bin Malik radhiyallahu berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadaku, ya. wahai anakku. Wahai anakku, maksudnya anakku ini Anas bin Malik radhiyallahu an. Karena Anas bin Malik radhiyallahu an ini uh, ikut Nabi, membantu Nabi menjadi pelayan Nabi 10 tahun di saat umurnya 10 tahun. Jadi usia 10 tahun melayani Nabi selama 10 tahun juga. Makanya Nabi sallallahu alaihi ketika wafat usia 63 tahun, Anas bin Malik usia 20 tahun waktu itu. Ketika Nabi wafat. Jadi melayani Nabi saat usia 10 tahun sama ibunya disuruh untuk meladeni melayani apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Baik, makanya Nabi mengucapkan kepada Anas ini wahai anakku. Ya, katanya Anas bin Ali radhiyallahu anhu selama 10 tahun aku ikut Nabi, tidak pernah Nabi itu membentak aku nggak pernah. Tidak pernah Nabi itu menyalahkan aku atau berkata, "Kenapa kamu lakukan ini?" Kenapa? Nggak pernah. Masya Allah, majikan yang mulia ini. Ya, Jadi pembantunya merasa dihormati. Tidak pernah Nabi itu memarahi aku, membentak aku, dan tidak pernah mengucapkan kalimat, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak begini. Nggak pernah. Nggak pernah. Masya Allah, mestinya kita jadi majikan seperti ini ya. Baik, terus terus lanjut. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu Silakan. Wahai anakku, hmm. jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari tanpa tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorang pun, maka lakukanlah. Baik, poinnya sekarang. Kemudian beliau bersabda kepadaku. Nah, ini mulai di sini, mulainya di sini. Silakan, lanjut. Wahai anakku. Wahai anakku itu termasuk dari sunahku. Nah, terus lanjut. Barang siapa menghidupkan sunah sunnahku Nah, ini mulai. Barang siapa yang menghidupkan sunah sunnahku Lanjut. Berarti dia mencintaiku. Berarti dia mencintaiku. Lanjut. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim juga Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba Nabi dihadang oleh seseorang. Lalu orang ini berkata, Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Orang kalau tanya kapan Pak, Bu, berarti tanya waktu. Maksudnya orang ini tanyanya harinya, tanggalnya, bulannya, sama tahunnya. Kiamat itu kapan harinya, tanggalnya. Apakah Nabi jawab? Enggak. <clears throat> Nabi enggak jawab. Karena urusan kiamat perkara gaib. Perkara gaib yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, makanya kita tidak boleh menerka-nerka kapan terjadinya kiamat. tidak boleh. Ini sikap yang berlebihan. Maka justru Nabi balik bertanya kepada orang itu. Ma'adattalaha. Kamu tidak usah bertanya kapan kiamat itu terjadi. Tetapi apa bekalmu, persiapanmu ketika kiamat itu terjadi? Apa? Maka orang ini menunduk meneteskan air mata. Lalu orang ini berkata, apa katanya? Ma'adatulaha. Wahai Rasulullah, aku ndak banyak persiapanku, nggak banyak bekalku, nggak banyak. Entah itu solatku, puasaku, sodakoku, nggak banyak. Maksudnya orang ini cuma melakukan yang wajib-wajib saja, Bapak Ibu. Jadi dia tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, hanya yang wajib. Makanya dia mengatakan nggak banyak. Solatku, puasaku, sodakoku. Walakinni akan tetapi aku huballah wa rasul rasuli mimma siwahuma. Aku lebih mencintai, aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Aku sangat mencintaimu. Apa kata Nabi? Nabi berkata, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tandanya orang cinta bukan sekadar klaim cinta Rasul, cinta Rasul, ya tapi sekadar klaim tanpa pembuktian. Makanya Bapak Ibu sekalian, mencintai Nabi itu bukan slogan-slogan yang seringkali kita dengarkan tanpa ada perwujudan di lapangan. Ya, cinta kepada Nabi itu bukan dengan membaca solawat-solawat, ya, apa ini solawatan terus memperingati uh, Maulid Nabi Isra Mi'raj dan yang lain. Bukan, bukan itu. Mencintai Nabi itu bukan dengan uh, menyanyikan lagu-lagu cinta Rasul, cinta Rasul, bukan. Tapi mencintai Nabi itu butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Tadi kita dengarkan. Tegakkan sunnah Nabi. Ya, amalkan ajarannya Nabi. Lah ini tidak. Ajaran Nabi ditinggalkan, yang Nabi tidak ajarkan malah dilakukan. Nah ini kan berarti bukan mencintai Rasulullah SAW. Baik kembali ke materi kita. Sekarang berarti nomor dua. Jadi tanda mengikuti Nabi yang nomor satu adalah mengagungkan fisiknya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi telah tiada, menjalankan mengagungkan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan yang nomor dua tanda mengikuti Nabi. Ta'atuhu fima amaro. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Samina wa atona. Taat, taat. Apa yang Nabi perintahkan? Samina wa atona. Dalil. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Uh, surat An-Nisa ayat 80. Langsung artinya. An-Nisa ayat 80. Saya bacakan. Allah Ta'ala berfirman. Bapak Ibu akan kaget kalau dengar ayat ini. Kenapa? Kok kaget? Kita lihat lafadznya. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Coba artinya. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Ulang lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Sekali lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Maka maka sesungguhnya Iya telah mentaati Allah. Otomatis orang itu taat sama Allah. Ayatnya nggak kebalik loh ini, nggak loh. Ayatnya tidak mengatakan mayyuti illaha fakot atau ar rasul. Siapa yang mentaati Allah, otomatis mentaati Rasul. Nggak, ayatnya nggak bilang begitu. Ayatnya justru mengatakan siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis orang itu telah mentaati Allah. Berarti kuncinya, kuncinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasallam. Kuncinya itu. Coba tambahkan dalil riwayat Muslim. Coba. Dalam Sahih Muslim nomornya 895 Muslim. Oh, mohon maaf, Muslim 1835 maksud saya 1835 1835 atasnya 1417 nomornya 1835 ayo dibaca 417 atasnya Ustaz ya iya ya dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kita dengarkan apa isi sabdanya kita dengarkan barang siapa mentaatiku Sungguh dia telah mentaati Allah. Loh ini sabda Nabi. Ayat Qurannya mengatakan, Quran tadi, Anisa 80, siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis mentaati Allah. Ini hadis sekarang. Apa kata Nabi? Man ata'ani fakot atau Allah. Wa man ya'sini fakot asallah. Ulang lagi, barang siapa? Barang siapa mentaatiku, Sungguh dia telah mentaati Allah Sebaliknya Barang siapa bermaksiat kepada aku Siapa yang mendurhakai aku Bermaksiat kepadaku, Otomatis Maka dia telah bermaksiat kepada Allah Oh telah bermaksiat kepada Allah Lanjut teruskan Barang siapa Dan barang siapa mentaati pemimpinku Sungguh dia telah mentaatiku No Siapa yang mentaati pemimpinku Berarti dia telah mentaati aku Lanjut Barang siapa bermaksiat kepada pemimpinku, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti ini menunjukkan wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tambahkan lagi satu dalil, satu dalil. Sahih Bukhari nomor 7280 7280. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Amin ya Rob. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa kata Nabi? Setiap umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Sabar, belum titik, masih koma. Ilaman aba. Ayo baca, silakan. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Isinya. Setiap umatku masuk surga. Oh masuk surga. Lanjut. Selain yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Orang yang tidak punya keinginan masuk surga, nggak mau masuk surga. Apa ya ada orang nggak mau masuk surga? Jangankan kita bertanya-tanya, para sahabat waktu itu juga bertanya. Lanjut, kalu silakan. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, waman yakba, silakan. Wahai Rasulullah, Lantas siapakah yang enggan itu? Siapa yang enggan? Orang nggak pengen masuk surga itu. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Silakan. Siapa yang taat kepadaku hmm. masuk ke dalam surga. Tuh, terus. Dan siapa yang membangkang kepadaku berarti dia enggan masuk surga. Nah itu syaratnya harus taat, syaratnya. Itu namanya mentaap ini mengikuti Rasulullah SAW. Yang nomor tiga, nomor tiga, tandanya, tandanya. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan semua berita ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik berita yang Nabi sampaikan di masa yang lampau sebelum Nabi diutus Ya, seperti kisah tentang Ashabul Kafi, seperti kisah tentang Ashabul Ukhdud, seperti kisah umat-umat yang terdahulu. Wajib kita benarkan. Termasuk berita Nabi saat Nabi masih hidup. Contohnya, Isra Mi'raj wajib kita benarkan. Ya, termasuk berita Nabi tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman setelah Nabi wafat. Di akhir zaman seperti akan turunnya nanti Nabi Isa alaihissalam akan keluar Dajjal, akan muncul yaitu akan keluar juga Imam Mahdi karena tiga tiga orang ini apa ini eh, hidup di masa yang bersamaan. Hidup dalam satu zaman, satu zaman. Isa Imam Mahdi dan Dajjal. Nah, baik. Terus nanti akan yaitu muncul Ya'juj Ma'juj. Ini berita gaib yang wajib kita benarkan, tidak boleh kita tolak. Satu-satunya ucapan manusia di muka bumi ini yang tidak boleh Anda tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan manusia di muka bumi ini boleh Anda tolak kecuali satu orang ini nggak boleh Anda tolak. Siapapun orangnya, Anda bisa menolak ucapannya. Anda bisa bantah. Hanya ucapan satu orang ini saja Anda tidak boleh membantah. Wajib taslim sami'na wa ata'na. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Mustahil Nabi berbicara per perkara gaib kecuali semua itu datang wahyu dari Allah. Ucapan Nabi itu wahyu. Wa mayyamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan, Nabi ucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Meskipun bertentangan dengan logika, akal, rasio, bertentangan. Sami'na wa atona. Mana dalilnya? Dalil. Kita sebutkan dalilnya adalah coba dibuka Abu Dawud nomor 3646 3646. Ya, kita kasih dua dalil aja. Abu Dawud 3646. Silakan. Sunan Abu Dawud, silakan dari Yusuf bin Malik dari Abdullah bin Amr radhiyallahu dia berkata silakan aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang Nabi sampaikan tak tulis ternyata masyarakat Quraisy menegur aku apa itu Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, "Loh, coba ini kena syubhat ini. Hati-hati ini syubhat. Apa kata orang-orang Quraisy? Ya, bukankah nabimu itu manusia biasa? Yang namanya manusia terkadang kalau bicara, kadang benar, kadang keliru. Masa semua ditulis? Kadang-kadang bicara dalam keadaan marah, bisa jadi. Kadang-kadang bicara dalam keadaan eh, tenang dan seterusnya. Masa semua yang diucapkan itu kau tulis? Oh, coba. Akhirnya aku berhenti menulisnya. Terkena. Lanjut silakan apakah kau akan menulis segala sesuatu yang kau dengar? Yeah. Sementara Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah, marah. dalam keadaan marah dan senang. Oh, bisa jadi ketika bicara dalam keadaan marah, keadaan senang, masa semua ditulis? Lanjut. Aku pun tidak menulis lagi. Ah, kena dia. Lanjut teruskan. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut beliau. Nabi tunjukkan jari telunjuknya ke mulut beliau sambil Nabi bersabda, "Uktub, fawalladhi nafsi Muhammadun biyadi." Ma yakhruju minhu illal haqq. Silakan. Lalu beliau bersabda. Ya. Silakan. Tulislah. Tulis, tetap tulis. Kenapa? Demi jiwaku yang ada di tangannya. Nabi bersumpah atas nama Allah. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Terus. Tidaklah keluar darinya mulut kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Akhirnya menulis kembali. Harus sami'na wa ato'na. Buang perkataan yang lain. Hanya Nabi. Lah ini aneh. Iya, dia bangga dengan perkataan-perkataan manusia yang lain, nggak bangga dengan perkataan Rasulullah SAW. Saya pernah mendengarkan khutbah Jumat itu dari awal sampai akhir, mulai dari Mukodima dia baca, setelah itu kemudian menjelaskan isi khutbah. Tidak satu pun menukil hadis Nabi. Yang dinukil itu adalah menurut pendapat kalmak sopo kalmakiku. Menurut pendapat uh, Plato, pendapat Aristoteles, pendapat menurut profesor doktor Allahu Akbar. Dia tidak bangga dengan perkataan Nabi. Mestinya kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Nah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu maka hati-hati ya maka salah satu bentuk mengikuti Nabi adalah membenarkan semua ucapan Nabi. Satu lagi dalil terkait masalah ini. Kan saya janji dua terakhir. Dalil kedua ini, Sahih Bukhari, coba dibuka. Nomornya 3520 coba. Bukhari nomor 3520, Sahih Bukhari. Coba dibuka, Sahih Bukhari nomor 3000 3520 Zat. Iya. Dari Abu Hurairah. Coba. Amr bin Luhai. Iya betul. Ya. 3280 Sahih Bukhari. Ayo. 3280. Eh sebentar, sebentar, sebentar. Nomor berapa tadi yang 3520. 3520. Coba 3520. Coba. Ah, sebentar, sebentar. Bukan. Coba 3320. Maaf, 3320. 3320 bukan 3520. 3320. Silakan. 20. Sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, nah, silakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Nah, Isinya. Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian. Contoh, ini gelas, ada airnya. Ulang lagi baca, silakan. Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian. Apabila lalat itu masuk ke dalam minuman kalian, maka maka tenggelamkan. Tenggelamkan, celupkan sekalian. Lanjut. Kemudian angkatlah. Angkatlah, buang lalatnya, minum airnya. Kenapa? karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. Baik, salah satu sayap lalat itu mengandung penyakit. Satunya, sayap satunya mengandung penawar obat. Makanya celupkan sekalian supaya apa? Netral. Maka minum. Makanya satu-satunya hewan yang nggak pernah kena diare ya cuman lalat. Gak ada kemudian laler mencret nggak ada. Gak ada. Hewan yang lain kena, Hewan yang lain diare. Kambing semuanya diare. Hanya lalat. <laughs> Betul Pak Dokter ya. <laughs> Hanya lalat. Ya, seperti itu. Makanya uh, dalam hal ini uh, Bapak Ibu sekalian e, dulu hadis ini ditolak, hadis ini ditolak. Setelah diteliti ternyata benar salah satu sayap lalat mengandung penawar. Sehingga banyak sekali dokter-dokter, ya profesor yang awalnya non muslim berlainan akidah masuk ke dalam Islam gara-gara hadis lalat. Tuh coba. Ini belum yang lainnya ini, belum yang lainnya ya makanya kita harus benarkan ini wahyu soalnya wahyu yang Nabi sampaikan itu wahyu lanjut nomor berikutnya yang nomor tiga tanda ketiga adalah ijtinabu mana anhu wazajara meninggalkan semua yang Nabi larang tinggalkan semua yang Nabi larang yaitu namanya itibar rasul semua yang Nabi benci yang Nabi larang tinggalkan tinggalkan Ya, tinggalkan. Apa Ustaz contohnya yang Nabi larang, yang Nabi benci? Oh banyak. Makanya Bapak Ibu harus beli buku uh, judulnya ini materi ini saya sampaikan di Masjid Al Muhajirin Puri Indah. Itu judulnya apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci Nabi. Pengen tahu yang dibenci Nabi dulu aja. Yang dibenci apa? Yang nggak disukai Nabi. Nabi larang itu. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang tidur sebelum Isa dan ngobrol berbincang-bincang setelah sholat Isa. Hmm. Wangil wis. Wangil wis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang, ngobrol, berbicara setelah sholat Isya. Kalau itu obrolan suami istri bolehlah karena untuk dan ini berpahala boleh. Kalau itu obrolannya taklim taklimnya habis sisa boleh bermanfaat. Lah terus yang dibenci ini apa? Obrolan-obrolan perbincangan yang nggak manfaat. Contohnya habis sholat isya nonton Netflix. Nah ini. Habis sholat isya nonton film. Habis sholat isya nonton perang-perangan, obong-obongan. Ya. Makanya saya termasuk orang yang sering dua atau tiga kali saya nggak ngitung ya, sering kali dianu ya. Seperti kemarin ketika takziah ada saudara kita teman saya meninggal dikubur di kuburan bebean sampingnya Siti Odija itu. Lah sambil nunggu penggalian kubur itu ada yang ngomong, iya saya tanya panjenengan dari mana? Saya dari Malang Ustaz. Oh ya Malang mana? Saya sering isi di sana. Iya Malang ini ini ini. Oh iya itu Malang ya rame Ustaz. Loh rame kenapa? apa? Lu Ustaz ini gak ngurungono berita ta? Saya gak pernah. Saya cukup berita yang otentik Al-Quran toh. Ini gak tau bojo Al-Quran. Saya di TV ini bojo toh katanya ini, katanya ini, katanya ini. Akhirnya kita suudan padahal salah dan seterusnya. Ngapain gak ada manfaat waktu kita habis untuk melihat sesuatu. Kita doakan aja supaya negeri kita ini aman. Allah berikan pemimpin soleh. Yang di sekitar pemimpin itu adalah menteri-menterinya soleh yang taat kepada Allah, takut ke, eh, taat kepada Allah dan cinta kepada rakyatnya. Wis itu aja doa yang terbaik. Terus doakan. Oh, gak nganu berita Malang rame Ustaz. Obong-obongan saan Ustaz. Iki ndek kuburan. Gak usah bahas ini. Di kuburan itu mengingatkan akhirat, ya, terus membicarakan kebaikannya mayit. Sebab kalau kita ngomongkan kebaikannya jenazah, itu malaikat mengaminkan. Itu baik untuk mayit. Masa Allah si fulan ini Ustaz, orang ahli ibadah. Itu diaminkan sama malaikat. Gak usah yang satunya lagi, ya ngomong wingi anu AC Milan piro-piro wingi AC Milan AC. ngapain ya gak usah mayan fada ada manfaatnya itulah maksud saya obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat tapi kalau obrolan guyon suami kepada istrinya habis lu itu dianjurkan karena Nabi pernah bersabda ada empat perbuatan yang apabila dia habiskan dalam sehari itu dalam waktunya dihabiskan untuk melakukan empat ini, maka ada orang itu tidak tercatat melakukan perbuatan sia-sia, bahkan berpahala. Empat perbuatan, full waktunya dipakai empat ini, berpahala, bukan sia-sia. Satu berkuda, dua memanah, tiga berenang, empat bercanda dengan istri. Jadi mulai isu itik-itikan sampai bengi apa-apa. Asalkan Anda betah saja. Asalkan betah lo ya. Gak apa-apa, guyon. Iya. Makanya. Nah itu. Iya. Lekar, ini masalahnya titik ini gak, gu, gak guyu ya Ustaz. Kan ada orang itu gak mempan gini. Ya cari yang lain lah. Nah, gitu. Cari iya. istri yang lain. Nah, ya. Maksud bukan, maksud saya bukan istri yang satunya, bukan. Ya. Ini Anda jangan anu menyebabkan saya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah nanti komplain ibu-ibu ya. Jadi intinya adalah intinya maka tinggalkan semua yang Nabi benci. Itu itu riwayat Ibnu Majah itu. Ada lagi yang Nabi benci. Nabi membenci, melarang, membenci, nggak suka Nabi. Uh, makanan yang sudah bercampur dengan sum. Apa itu sum? Bawang. Baik terutama bawang putih, bawang putih, bawang merah, bawang bakung, apa bawang bakung, bawang pre, termasuk bawang bombay. Apakah itu haram? Enggak. Enggak haram halal. Hanya saja Nabi tidak suka efek bau mulut yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi eh, makanan-makanan uh, seperti ini. Saya mau tanya, masakan apa yang nggak pakai bawang putih? Gak ada. ada. Hampir semua pakai bawang. Rujak pakai bawang putih. Iya kan? Iya. ya. Iya. Rujak manis itu loh. Iya. Paling tidak ada bawang gorengnya apa ada pasti ada lah seperti itu. Bahkan apalagi masa anak Arab. Wah, ya pasti pakai bawang putih. Gak ada. Sop sop pakai bawang putih sop. Tanya sama ibu-ibu yang ahlinya, ya pakai katanya. Maka semua hampir semua hampir hampir semua masakan pakai bawang putih. Apakah haram? Enggak. Cuma Nabi tidak suka efek bau mulut orang yang setelah mengkonsumsi ini. Coba saya mau tanya, sayuran apa yang kalau kita makan menimbulkan bau mulut, bau badan tidak sedap? Peti, jengkol, jengkol rebung. Ya, rebung ya. Itu juga kalau buah-buahan apa? duren, ya, nangka. Ini bukan haram loh ya, bukan haram. Tapi Nabi tidak suka. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang setelah memakan sayur-sayuran ini yang menimbulkan bau badan, bau mulut tidak sedap, maka jangan dekati masjid kami. Nggak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena bukan hanya manusia saja yang tersiksa karena bau bau badannya, malaikat yang ada di masjid juga ikut tersiksa. Bahkan Bapak Ibu, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di situ terdapat bau-bau yang tidak sedap. Ya bau-bau sedap, masaan yang tidak sedap, Jangan. Maka berikan wewangian di rumah kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang semua yang Nabi benci, yang Nabi larang, tinggalkan. Katanya cinta sama Nabi. Orang cinta itu, Pak, orang cinta itu, Bu, selain rela berkorban, selalu menyebut namanya, kan itu tandanya orang cinta. Selain itu juga apa ini? E, pengertian, mentaati itu. Memang betul semuanya ini benar. Tapi ada satu yang ketinggalan kadang-kadang tidak terbersih di benak kita. Apa itu? Tandanya orang mencintai itu adalah dia ikut mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Dia mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Cinta Rasul yang disukai Nabi itu apa? Ya kita ikuti. Seperti itu. Yang dibenci Nabi apa? Ya tinggalkan. Itu tandanya orang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan Uh, dalilnya di mana ini untuk yang poin nomor 4 ini meninggalkan semua yang Nabi larang dalilnya adalah coba dibuka Quran uh, bukan Quran mohon maaf uh, Sahih Muslim nomor 1337 1337 1337 atasnya 4348 betul betul ada baca silakan ayo dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa isi sabdanya apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah apa yang aku larang untuk kalian jauhi titik gak ada koma lanjut dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Loh, beda kan? Yang dilarang tinggalkan, jauhi. Yang diperintahkan kerjakan semampu kalian. Berarti kalau begitu, kalau begitu melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Iya ada dispensasinya. Berarti kesimpulannya meninggalkan larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Iya, karena meninggalkan larangan tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Gak ada di dalam Quran. Jangan berzina semampumu. Ya, gak ada jangan minum homer sesuai kemampuan kalian. Nggak ada. Tetapi kalau perintah sholat, sholat itu wajib sesuai kemampuan kalian. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran berbaring. Mereka yang kena penyakit beser, maka tetap sholat meskipun pakai pampers. Sedangkan ketika dia sholat di tengah-tengah sholat, pampersnya penuh dengan pipisnya misalnya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Apakah sholatnya diulang? Tidak perlu diulang. Bagaimana hukum sholat orang pakai tato? maka kerjakan sholat semampumu. Fattakullaha mastatotum. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sholat pakai kateter, kantong kencing. Di tengah-tengah sholat ternyata kantongnya penuh dengan najis, pipisnya. Apakah sholat diulang? Tidak perlu semampunya. Sholatnya orang pikun. Loh kalau kayak begini, sesuai kemampuan. Makanya enak Islam ini. Perintah, perintah sesuai kemampuan. Ya, gak bisa zakat ya sodako, gak bisa sodako ya malah dikei sodako, kan gitu aja selesai. Gak bisa puasa Ramadan karena uzur ya dikodok di hari yang lain. Gak bisa dikodok ya bayar fidyah, lu enak kok. Gak bisa haji antrian terlalu lama, yang penting daftar saja dulu, daftar. Yang sudah uang daftar dapat nomor porsi meskipun 30 40 tahun lagi berangkatnya, maka jangan ditarik, maka lakukan umroh kalau ada rezeki, biarkan itu berjalan sama dengan kita nanti dapat dapat pahala haji kalau umur kita nggak nyampe pada tahun keberangkatan. Enak kok Islam ini. Tapi kalau larangan, sekali tinggalkan, tinggalkan. Nggak ada kata-kata dispensasi kemampuan, sesuai kemampuan. Nah, jadi itu ya. Itu yang nomor empat. Yang nomor lima terakhir, saya tutup sampai nomor lima karena waktunya mestinya ada delapan ini ya. Yang nomor lima adalah, Anla ya budallaha illa bima syara'a tidak boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah illa kecuali bima syara'a, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh melakukan ritual aktivitas ibadah apapun kecuali ibadah yang dia lakukan ada juklak, ada juknis, ada petunjuk pelaksana, petunjuk teknis. Ono contoh nih, ada contohnya. Selama tidak ada contoh, jangan lakukan. Ya, saya pernah nyampaikan di majelis ini, tapi yang sore, kajian sore. Kalau nggak ada Jumat kedua atau Jumat keempat pada waktu itu, karena dua kali uh, yang sore itu saya di Masjid Pondok Mutiara ini, saya sampaikan, jangan habiskan umur kita dengan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau kita mau apakah yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Caranya gimana Ustaz supaya tahu? Ya dalil, semuanya ada dalilnya, ada ridhonya Allah atau tidak. Yang kedua, yang saya lakukan ini mendatangkan pahala atau tidak? Gimana caranya? Ya tak dalil, semuanya ada dalilnya. Yang ketiga, cara yang saya lakukan ini ada jaminan surga atau tidak? Barang siapa yang melakukan ini maka Allah akan memasukkannya surga. Ternyata ada, lakukan. Kalau tidak ada, ngapain? Capek-capek melakukan sesuatu. Rugi umur kita. Yang nomor empat, ya apakah yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah ataukah tidak? Seperti itu. Apakah Allah suka, cinta ataukah tidak? Eh, ataukah tidak? Maka semuanya harus ada merujuk kepada dalil. Nah supaya tahu itu dalilnya, ya tanya kepada orang yang berilmu atau menuntut ilmu. Ya, percuma melakukan sesuatu habis umur kita untuk sesuatu yang pahalanya ndak ada, jaminan ridho dari Allah ndak ada, jaminan surga ndak ada. No, seperti itu. Rugi kan? Baik, sia-sia. Baik, jadi tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalilnya dua. Yang pertama Al-Quran dulu. Quran surat 33 ayat 21. surat 33 al azab ayat 21. Gimana itu bunyinya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Silakan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Baik, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan yang baik bagimu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan bukti kepada kita wajib meneladani Nabi. Anda mau tanya pemimpin yang terbaik di muka bumi Rasulullah, suami terbaik di muka bumi ini Rasulullah, pendakwa terbaik di muka bumi ini Rasulullah. Apa yang enggak? Kiainya kiai, ustadznya ustadz di atasnya sudah. Nah. Seperti itu. Oleh karena itu beliau adalah pilot project, project percontohan. Wajib untuk kita ikuti jejaknya. Nah, itu ya. Jadi kalau boleh bahasa saya nih, bahasa saya Bapak Ibu, ini bahasa saya. Ikutilah orang yang sudah jelas masuk surga gitu loh. Nabi kan sudah jelas masuk surga. Para sahabat kan sudah jelas masuk surga. Ikuti orang yang surganya jelas gitu. Ngapain mengikuti orang yang tidak jelas surganya? Ngapain? Tidak ada jaminan surga kan? Nah, kalau Rasul dan para Rasul ada jaminan surga, ikuti. Wallahu a'lam wa Ini dalil terakhir sekarang saya tambahkan. Sahih Muslim nomor 1718. Lah kalau ini banyak yang hafal ini. Muslim 1718 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, maka amalannya tertolak yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah tidak boleh pakai dalil sing penting api. Api baik menurut siapa? Nah itu nggak boleh. Tidak boleh beribadah itu menurut hawa nafsu. Tidak boleh beribadah itu menurut yaitu logika akalnya. Nggak boleh. Harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam segala hal. Solat mengikuti Nabi. Apa kata Nabi dalam masalah solat? Ya Solu kamar roa itu muni usolli. sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Urusan haji. Apa kata Nabi masalah haji? Khudu anni manasikakum. Ambillah mana manasik hajiku ini oleh kalian. Tirulah bagaimana cara hajiku. Lu coba. Seperti itu. Sampai-sampai Nabi pernah memerintahkan seseorang untuk membuatkan mimbar. Mimbar itu disuruh meninggikan. Lalu kemudian Nabi sholat di atas mimbar. Lalu kemudian mereka para sahabat melihat Nabi sholat. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, aku sengaja sholat di atas mimbar ini supaya kalian tahu bagaimana sholat yang benar. Supaya kalian tahu bagaimana cara aku sholat. Loh, berarti kan tidak boleh ngarang seenaknya dewi. Seperti itu. Ya. Ya, sebab saya pernah mendengarkan kajian seperti ini. Bapak Ibu sekalian, orang sholat itu, wong sholat niku, ya, itu ben khusyuk niki, ben khusyuk niki, Bayar. itu, itu boten uh, seperti ini bukan, tapi miring begini, iki sopo sendiri ya. Ada lagi, biar khusuk mantap-mantap. Ini ini siapa gitu loh dalilnya dari mana? Supaya mantap saat panjenengan takbiratul ikhram itu resapi betul-betul, resapi betul-betul. Ya, seperti ini contohnya. Allahu akbar. Iya, mulai kapan Nabi ikut padepokan apa ini? Ini kan ini kayak silat begini. Ya, biasa saja. Ya, seperti itu biasa. Gak pakai-pakai diputer-puter gini. Ya, ben khusuk, ben khusuk itu Allahu Akbar itu harus narik nafas. Allahu Akbar, iki sopo mane? Itu loh, itu loh. Jadi dia atur atur sendiri menurut saya naik dewi. Itu loh. Supaya katanya tambah mantep. Ada dalilnya ndak? Itu loh masalahnya. Ini sholat, ini ibadah. Buat apa Nabi diturunkan? Kalau anda seperti ini ya apa ini buat apa Nabi diturunkan? Ya, Nabi diturunkan untuk itu untuk kita contoh. Nah, seperti itu. Jadi ngarang-ngarang sendiri, dibuat-buat sendiri. Makanya munculnya bid'ah itu adalah karena salah satunya adalah sebabnya mereka ingin supaya ibadah itu tambah khusyuk, tambah mantap padahal tidak bersumber dari dalil yang sahih, ya. Islam ini agama dalil, Bapak Ibu. Lah itu nanti akan kita bicarakan nanti eh, rambu-rambunya, kaidahnya itu insya Allah pada kajian berikutnya. Kita akhiri eh, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Eh, saya tidak buka tanya jawab karena waktunya melampaui jauh ya.